Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da Ikhwani fid din, a'azzani wa azdakumullahu jami'an. Sebelum kita lanjutkan barakallahu fikum, seperti biasanya hadis yang ke-15 yang sudah dihafal bersama, hadisnya Abi Hurairah muttafaqun alaih mengenai Tiga perkara termasuk tanda-tanda keimanan salah seorang di antara kita dan juga berimannya kita kepada Allah Taala serta hari akhirat. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haditsul khamis asyar an Hurairah radhiyallahu anhu qala kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ini billahi wal akhir falyakul khairan aw liyasmut wa ini kana ini billahi wal yawmil akhir krim jarahu wa ini kana billahi wal yawmil akhir falyakrim dayfahu. Na'am ahsan, tafadhal. فليقل خيرا أو ليصمت من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه نعم أحسن تفضل نعم تفضل نعم تفضل Eh, na'am, tafadhal. Naam barakallahu fikum. Mencoba bismillah. Bismillah. falyakul falyakul khairan aw Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa la Wa man kana falyukrim. Oh, yang kedua itu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa la akhir falyukrim Wa man kana falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu aw la ada. Ada. Ada. Ada. ada. ada. Jadi yang kedua, fal yukrim jarahu. Yang ketiga masih ada satu lagi. Mangkana? Mangkana akhir eh, fal yukrim fal yukrim daifahu. Ayo, muttafaqun alaih. Nah, di hadisnya lafaz yang kita hafal ini lafaz yang nah barakallahu fikum masyhur dalam arba'in nawawiyah. Jadi hadisnya adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Yang kedua, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Muttafaqun alaih. Tafadhal. Apa? Rawahu. Bahwa raddun min rawahu رواه رواه مسلمون أي رواه مسلمون نعم نعم barakallahu fikum ahsantum mau mencoba Pak belum la ba'as khair insyaallah kita lanjutkan barakallahu fikum qala al-allamah asy-syekh Shalal Al-Fauzan hafizallahu taala qaluhu aw liyasmut ucapan aw liyasmut Nah, kalau enggak menjumpai ucapan yang baik yang harus dia ucapkan, lebih baik dia diam. Li'anna fis samti rahatan wa najatan. Karena di dalam nam as-samt itu diam, itu terdapat rahah, ketenangan wa najah dan keselamatan. Jadi orang kalau Naam barakallahu fikum berkata tapi tidak jujur, berucap tapi tidak, tidak baik itu justru lebih baik diam. Karena diamnya dia merupakan roha ketenangan. Orang pun enggak ribut dan dia pun juga tenang dan najah dan keselamatan karena dia enggak berucap ucapan yang jelek seperti itu. Fa idza takallamta bil kalamis sayyi lam tanamakkan min tadaruqihi wa raddih. Karena apabila engkau berucap dengan ucapan yang jelek, itu tidak menutup kemungkinan akan adanya kritikan-kritikan dan bantahan. Itu. Jadi kalau ucapannya jelek, ucapannya keliru, ucapan yang nah kotor misalkan itu tidak menutup kemungkinan ada apa? kritikan-kritikan dan bantahan. Nah, jadi lebih baik diam. Walakin qabla an tatakallam fa anta musaytirun 'ala lisanik. Tapi akan tetapi sebelum engkau berbicara, kamu itulah yang menguasai lisanmu. Jadi lisan itu kita yang menguasai. Kita harus pandai-pandai mengontrol. Eh, jangan sampai nah barakallahu fikum kita tidak bisa menahan diri. Paham ya? Nah barakallahu fikum karena menahan diri termasuk perkara berat. Lisan itu kita yang ngontrol. Jangan sampai lepas kontrolannya. Sehingga apa? Sehingga berucap-ucapan yang bohong, ucapan yang jelek, ucapan yang mengandung unsur adu domba, nah melecehkan, mengejek. Paham maksudnya ya? Jadi kalau nggak ada ucapan yang baik atau yang jujur yang harus dia ucapkan, lebih baik apa? Diam. Karena diam lebih selamat dan juga lebih apa? tenang. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat lagi. Fayakunu sukutu afdala al kalam khairil mahmud. Maka diam tersebut Eh, menjadilah diam tersebut lebih afdal, lebih utama dibanding apa? ucapan yang tidak terpuji. Ucapan yang tidak terpuji. Naam. Wa hadhi qa'idatun ij'alha ma'aka daiman. Ini adalah satu kaidah. Jadikanlah berada di benakmu bersamamu selama-lamanya kaidahnya. Apa kaidahnya? Kaidahnya kalau tidak ada ucapan yang baik yang harus diucapkan diam. Itu lebih baik dan tidak akan mendatangkan kritikan dan tidak ada bantahan. Tapi kalau ucapannya ucapan yang jelek, ucapan yang kotor, ucapan yang keliru, pasti akan datang kritikan dan bantahan. Seperti itu. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat, idza aratta an tatakallama undur fil kalam. Ini penting sekali. Apabila engkau ingin berbicara, maka lihatlah ucapan yang akan kau ucapkan. Fa in kana fi khairun, kalau seandainya ucapan itu terdapat kebaikan, takallam bih, maka ucapkanlah dengannya. Dilihat dulu Baik enggak kira-kira ucapan yang anak ucapkan ini? Kritikan yang anak ucapkan itu masuk enggak? Bagus atau tidak? Layak atau enggak? Dilihat dulu. Wa in kana fihi syarrun amsik lisanaka anhu litaslam. Namun jika di dalam ucapan tersebut yang akan diucapkan kok ternyata terdapat kejelekan, ada unsur kedengkian, iri, mengadu domba misalkan, tahanlah lisanmu agar engkau selamat. Ini penting sekali ya. Terkadang sebabnya apa kemarin? Sebabnya kerusuhan, keributan, kelahi, tawuran karena lisan di antaranya. Eh? Nah, barakallahu fikum pandai membuat apa? provokasi atau yang semisalnya, eh? teriak-teriak, kelahi, kemudian ribut, jihad atau yang semisalnya. Nah, mudah-mudahan seperti itu. Terkadang apa? Yang membuat kerusuhan, kerusakan sebabnya tadi itu. Enggak bisa menahan lisannya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat poin yang berikutnya berarti kita selesaikan poin yang pertama ya poin yang pertama mengenai nah termasuk bentuk keimanan kepada Allah dan hari akhirat berkata dengan perkataan yang baik atau diam yang kedua sumaqala sallallahu alaihi wasallam wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'di jarah ini riwayat dalam riwayat yang lainnya tapi riwayat yang masyhurah yang ada di dalam arba'in an-nawawiyah lafadznya fal yukrim jarahu enggak masalah Nah, barakallahu fikum. Falyukrim jarahu. Naam. Karena termasuk bentuk ikram memuliakan tetangga tidak mengganggunya. Dengan lafaz di sini fala yu'li jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka jangan dia mengganggu tetangganya. Nah, tidak mengganggu tetangga merupakan memuliakannya. Ya kan? Jadi bentuk pemuliaan kita kepada tetangga kita tidak mengganggunya. Kalau misalkan tetangga kita merasa terganggu dengan nah barakallahu fikum kotoran ayam yang ayam yang kita miliki misalnya kita bikin kandang, ditahan ayamnya agar tidak mengganggu tetangganya dan itu sudah berkali-kali ya, berkali-kali diarahkan, berkali-kali juga diingatkan. Jangan sampai kita punya ayam yang banyak kemudian mengganggu saudara kita atau mengganggu tetangganya. Nam yang semisalnya itu perlu diperhatikan baik-baik karena yang namanya gangguan nam itu bisa dikatakan apa? Seringnya menimbulkan permasalahan. Menimbulkan permasalahan, mungkin ucapan, bagaimana ini? Orang kok nggak paham kita padahal ingin tenang. Karena sebagian terkadang ya tetangga kita punya padi, dia lagi jemur misalkan. Nah, kemudian kita punya ayam banyak kita sengaja nih sebarkan biar nyari makan sendiri katanya. Akhirnya makan padi tetangga tadi itu. Ya kan? Nah, seharusnya dia tahan. Mungkin ditaruh di kandang atau di kurung itu lebih selamat. Nah, ini. Riwayat ini juga saling menjelaskan melengkapi ya riwayat yang lain, fal yukrim jarah Nah ini fal di jarah, riwayat yang lain apa? Fal yukrim jarah. Karena ada keterkaitan. Termasuk bentuknya ikram, bentuk pemuliaan adalah tidak mengganggu tetangganya. Itu maksudnya. Wal jar, siapa sih tetangga itu? Al jaru tetangga itu siapa? Huwa man yujawiruka fil maskan wal mazra'ah wal masna' wal matjar. Masya Allah, langsung disebutkan secara terperinci. Tetangga itu maksudnya orang yang Nah, barakallahu fikum berdampingan yang dekat denganmu. Dekat apanya? Mungkin rumah tinggal, rumahnya atau tempat tinggalnya, mazra'ah, mazra'ah kebunnya, wal masna' pabriknya, wal matjar gudangnya, paham ya? Mungkin dia sama-sama punya gudang gitu ya, bertetanggaan, sama-sama punya pabrik bertetanggaan, sama-sama punya sawah, mazra'ah kebun bertetanggaan, rumah jelas. maum ya? Nah, jadi jangan sampai kita mengganggu tetangga kita. Walahu hakun fil kitab was sunnah ijma'. Bahkan yang namanya tetangga itu memiliki hak di dalam Al-Qur'an, As-Sunnah wal ijma'. Bahkan para ulama menyebutkan apa? Hatta orang kafir. Kalau kita bertetangga dengan orang kafir, itu dia masih memiliki hak di situ. Hak apa? Hakul jiwar. Paham ya? Hakul jiwar, hakul jar, paham ya? Hakul jiron Maksudnya bagaimana? Dia masih memiliki hak tetangga itu loh. Walaupun dia bukan nah muslim. ya kan? Walaupun dia tidak beriman tapi karena tetangga tadi ada hak di situ. Paham ya? Enggak boleh mengganggunya, enggak boleh juga kita sengaja apa? bertindak kriminalitas kepada tetangganya walaupun kafir. Walaupun kafir, nah seperti itu. Tapi kalau muslim tiga perkara di situ. Pertama apa? Hakul jiwar, hak tetangga. Yang kedua karena hak sesama muslim. Kan itu. Yang ketiga apa? Qarabah itu kalau kerabat kita, paham ya? Tetangga tadi kerabat kita ada tiga di situ. Tapi kalau tetangga secara umum, eh hakul jiwar sama hak sesama apa muslim dari itu. Tapi kalau kerabat kita atau secara umum tapi qarabah fil Islam itu juga bisa. Paham ya? Jadi tiga perkara. Kalau orang orang kafir, dia dapat hakul jiwar. Nah, barakallahu fikum hak ber, bertetangga tadi. Ikhwani fid din, azbani wasakumullah, kita lihat di sini. Allah Ta'ala wa ta'ala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Beribadalah kalian semuanya kepada Allah dan jangan kalian mesekutukan Allah taala dengan sesuatu apapun. Syai'an di sini adalah apa? Nakirah, ingat-ingat kaidahnya. An-nakirah fi siyaqin nahyi tufidu al-umum. Ya, yang sudah pernah belajar usul perhatikan baik-baik tatbiknya, prakteknya di sini. Syai'an nakirah, ya enggak? Nakirah ini bentuknya apa? Berada di konteks pembicaraan nahi. Mana nahinya? Wala tusyriku. Larangan bukan? Larangan wala tusyriku bihi syai'an dan jangan kalian mensekutukan Allah Taala dengan sesuatu apapun umum. Mau malaikat yang terdekat, nabi yang diutus enggak boleh. Paham ya? Mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi umum sifatnya syai'an di sini. annakira fi siyaqin nahi tufidul umum itu faedahnya annakira isim nakira kalau berada di konteks larangan itu memberikan faedah umum. Paham ya? Jadi semua segala sesuatu sekecil apapun enggak boleh kita jadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Antum misalkan nyembah semut boleh enggak? Semut padahal kecil atau besar? Eh? Tapi boleh enggak? Enggak boleh. Karena syahidnya hakikatnya itu yang kamu sembah siapa gitu loh. Bukan perkaranya ini kan cuma kecil, semut kecil nyembah jangkrik. Eh? Syirik enggak? Syirik walaupun jangkrik kecil. Tapi yang dijadikan apa katakan apa? Al-ibrabil bil haqa'iq itu kaidah juga. Yang jadikan patokan landasan hakikatnya. Hakikatnya yang kamu sembah siapa? Jangkrik. Paham ya? Selain Allah taala. Syirik enggak? Syirik walaupun kecil yang dia sembah. Nyembah nyembah dubar. Oh dubar antum? Apa itu? Lalat. Syirik enggak? Syirik walaupun kecil. Paham ya? Karena hakikat dari al-ibrah bil haqa'iq. Yang jadikan patokan hakikatnya dia nyembah siapa gitu loh. Mohon salah ya. Na'am barakallahu fikum. Jadi penuh berhati-hati. Na'am. Kemudian syahidnya wabil walidaini ihsana wabil qurba wal yatama wal masakin wal jaridil qurba wal jari wal jaril junubi was sahibi bil janbi. Ini semuanya na barakallahu fikum orang-orang yang berhak untuk kita mengulurkan dan juga memberikan enam kebaikan kepada mereka. Pertama, kedua orang tua wabil wali walidaini istana Ini paling penting ini ya. Kedua orang tua jangan sampai kita punya kedua orang tua kita justru menyanyiakan jangan. Apalagi orang tua butuh dengan kita. Mungkin bapak atau ibu dan kita mampu membantunya bantu. Walaupun tidak harus dengan uang ya kan? Walaupun tidak harus dengan tenaga, mungkin dibantu dengan cara apa? Nah, barakallahu fikum bertutur kata yang baik, menyenangkan hatinya, ya kan? Karena orang tua itu biasanya senang kalau hatinya tenang gitu loh dengan suara anaknya, paham ya? Nah, jangan sampai kita menjadi anak-anak yang durhaka. Ketemu pun enggak mau, ngobrol pun enggak mau, SMS pun enggak pernah. Padahal orang tua sangat sayang dengan anaknya. Apa maksudnya itu ya? Naam barakallahu fikum dan dalilnya banyak sekali mengenai kisah berbakti dengan kedua orang tua. Naam di antaranya adalah Naam kisahnya Asma bintu Abi Bakrin, seorang wanita sahabiah eh, yang waktu itu bertanya kepada Rasulullah tentang fatwa mengenai ibunya yang musyrikah, ibunya musyrikah, bukan muslimah wala mukminah, musyrikah. Bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi qadimat alayya." Wa hiya musyrikah, apa aslu ummi? Wahai Rasulullah, ibuku datang kepadaku dalam keadaan dia musyrikah. Apakah aku boleh menyambung silaturahmi? atau Rasulullah apa? "Na'am, sili ummak." Iya, sambunglah silaturahmi kepada ibumu. Padahal ibunya apa? Musyrikah, kafirah. Tapi kenapa diperbolehkan? Karena hanya sesuai dengan batasan apa? Muamalah duniawinya. Walaupun dia kafir. muamalah duniawinya harus kita berikan haknya para fikum seperti itu. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, "Na para fikum wa in jahadaka ala antusrika bi ma laysa bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Kalau seandainya mereka berdua, orang tuamu, memaksa dirimu atau mengajak dirimu untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sekali-kali engkau mentaati keduanya. Nah, ini dalil bahwasanya kita taat wajib pada perkara yang baik. Kalau perkara syirik jangan taat. Tapi apa kata Allah taala? Wasahibhum fid dunya ma'rufa dan pergaulilah. Paham ya? Nah, di dunia dengan cara yang baik. Orang tua barakallahu fikum. Jerih payah, susah payah, banting tulang keringat yang mereka peras. Paham ya? Memeras keringat, bekerja keras untuk apa? membesarkan kita, merawat kita. Setelah orang tua sudah tua, lansia, apa lansia? Lanjut usia, justru kita tinggalkan, kita durhaka, jangan. Paham ya? Sekali-kali jangan, walaupun ucapan yang menyakitkan pun itu berbahaya sekali. Fala taqul uffin. Jangan sekali-kali kamu katakan kepada kedua orang tua ucapan uff, ucapan yang menyakitkan hati. Itu kan larangannya kalau ucapan saja. Kalau ditendang sekalian bagaimana? Kan larangannya kalau ucapan. Kalau ditendang, kita katakan ucapan itu saja menyakitkan hatinya. Paham ya? Apalagi tendangan double. Sakit hati plus sakit badannya, lebih parah lagi. Para ulama menjelaskan seperti itu ya. Jadi larangan di situ walaupun ucapan yang kotor aja dilarang karena menyakitkan hatinya, apalagi perbuatan fisik gitu ya, lebih parah karena menyakitkan hatinya dan plus badannya. Mohon salah ya, jangan sampai kita lalai berbakti kepada kedua orang tua kita. Apalagi ketika sudah tua, kita harus senantiasa menengoknya, kadang mengunjunginya. Hatta walaupun kita jauh jaraknya mungkin bisa menelpon, SMS, tanya bagaimana kabarnya, apakah ada yang bisa dibantu atau semisalnya itu termasuk perkara yang penting. Na'am barakallahu fikum. Nasallaha an yarhamahum jami'an yang sudah meninggal, semoga Allah Ta'ala merahmati mereka semuanya. Naam. Kita lihat sini, wabitil kurba dan juga kerabat dekat kita. Kita harus berbuat baik. Kerabat dekat kita itu siapa sih antaranya? Saudara kita, saudari kita. Paham ya? Kemudian yang dari jalur bapak, jalur ibu, paman, bibi atau yang semisalnya itu kerabat kita semuanya. Keponakan, sepupu atau yang semisalnya itu termasuk kerabat kita semuanya. Nah, itu kita berbuat baik sesuai dengan kadarnya. Wal dan anak-anak yatim. Anak-anak yatim itu ma'rufnya yang tinggal mati oleh siapa? Bapaknya sebelum dia dewasa itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum itu anak-anak yatim. Paham ya? Adapun lafaz piatu, yatim piatu. Piatu itu tidak ada lafaznya dalam Al-Qur'an wala wala sunnah. Paham ya? Ada yang menyatim itu aja. Paham ya? Yatim itu yang dia ditinggal nah barakallahu fikum ditinggal mati bapaknya sebelum dia dewasa atau sebelum dia lahir bahkan. Paham ya? Dan dia lahir enggak ada bapaknya gitu. Posisinya bapaknya meninggal dunia. Seperti Rasulullah SAW, beliau dilahirkan dalam keadaan yatim atau tidak? Naam, dalam keadaan yatim. Jadi enggak ada lafaz piatu. Antum sering dengar ya? sering lihat di pinggir tuh yayasan yatim piatu itu ya. Nah, piatu itu dari mana coba? Nah, barakallahu fiikum Allah musta'an. Yang jelas, nah secara dalil adanya menyatim. Naam. Kita lihat di sini wal masakin dan orang-orang miskin. Nah, orang-orang miskin harus kita sayangi. Jangan sampai kita justru menyanyikan mereka, mengejek mereka, mendolimi mereka. Ada harta lebih dan kita mampu untuk menginfakkan, infakkan nggak perlu ditampakkan di hadapan orang. Paham ya? Karena apa? Karena kalau kita bersedekah secara diam-diam dan langsung diberikan kepada fuqara wal masakin, perhatikan baik-baik. Nah, itu justru apa? Lebih baik, lebih bagus. Kenapa? Karena lebih cenderung untuk ikhlas. Paham ya? Lebih cenderung untuk ikhlas. Perhatikan dulu ya. Nah, barakallahu fikum. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "In tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara" fahumul khairul lakum itu syahidnya. Ya kan? Dan jika kalian sembunyikan, maksud sembunyikan tuh diberikan secara sembunyi-sembunyi langsung diberikan fuqara, itu lebih baik untuk kalian. Maaf maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi orang miskin itu bukan berarti wah ini orang miskin, orang enggak punya dan misalnya ini justru patokan kita. Dalam masalah dunia lihat orang yang miskin, lihat yang di bawah kita. Karena kalau kita matok masalah dunia, patokan kita barometernya orang yang enggak tersita, enggak pernah puas. Rasulullah menyatakan apa? Ungduru ilaman huwa asfala minkum wa la tangduru ilaman huwa fawqakum. Apa tujuannya? Dzalika ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Hadisnya sahih rawahu. Nah, barakallahu fiik muttafaqun alaih dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya kan? Nah, artinya apa? Ungduru ilaman huwa asfala minkum. Lihatlah orang-orang di bawah kalian. Kalau masalah dunia lihat orang di bawah kita. Jangan lihat yang di atas kita karena kalau kita lihat orang di atas kita nggak pernah puas. Wah, kita ini ternyata masih kalah ya. Mereka satu pekan dapat satu M, ana baru berapa? Satu pekan sama satu R. <laughs> Atau berapa itu? Ya jelas barakallahu fikum. jadi kalau masalah dunia ngelihat yang di atasnya. Itu keliru. Karena dia nggak akan puas, ingin mencari mencontoh yang lebih lagi. Wah, ana berarti harus semangat ini, mencari harta biar seperti sebulan. Nah, itu. Tapi lihat yang di bawah kita. Oh, ternyata di bawah kita masih ada orang yang nggak punya, masih ada orang miskin, masih ada orang butuhkan. Sehingga apa? Ajdaru lebih pantas untuk dia itu apa? Allah tazdaru nikmatallahi alaikum. Agar mereka tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Ini penting sekali. Jadi kalau antum lihat di bawah kita, Oh ternyata ada juga orang-orang yang lebih membutuhkan. Ada juga orang miskin, ada juga orang fakir. Sehingga terdorong untuk bersyukur itu loh. Alhamdulillah, anak masih diberikan kecukupan. Contohnya gitu. Tapi kalau antum jadi di atasnya, wah ini mana caranya ya? Paham ya? Anak baru dapat dua lembah, dua lembah emas. Itu si pulang empat lembah. Paham ya? Anak baru bisa bikin bangunan, eh, bangunan tingkat eh, bintang berapa? Bintang empat. si pulang bintang tujuh. Paham ya? Bagaimana caranya untuk ngejar gitu loh. Itu kalau lihat di atas. Ini ini perlu perhatikan baik-baik barometer masalah dunia lihat orang yang di bawah. Biar semakin kita rasa syukur itu loh. Wah, alhamdulillah ya, ternyata walaupun pas-pasan sedikit tapi ada juga orang yang lebih butuhkan di bawah kita itu loh. Sehingga terdorong syukur. Paham ya? Misalkan antum di antara antum dapat kiriman bulanan misalkan santri yang si fulan 500, si cuma 250, bersyukur. Paham ya? Masih ada yang enggak dapat kiriman. Paham ya contohnya gitu kan caranya? Jadi lihat, oh alhamdulillah. Tapi kalau aku melihat yang di atasnya, oh, sebulan setiap bulan dapat 2 juta. Ya. akhirnya dia enggak bersyukur. Itu perlu diperhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Wah, si fulan tuh allah, atau alhamdulillah anak masih bisa makan enak. Paham ya contohnya seperti itu. Walaupun di bawah kita masih ada yang butuhkan. Karena lebih terjorok bersyukur itu ya. Itu dalam masalah apa? dalam masalah dunia. Masalah ilmu lihat orang yang di atas kita itu patokan yang paling penting. Jadi ada dua barometer. Ada dua apa? Barometer untuk mengukur apa? Suhu. Paham ya? Suhu keinginan kita itu loh, paham ya? Nah, kita itu ingin yang mana? Kalau kita ingin mengukur suhu yang ada pada diri kita, masalah dunia, ukurlah dengan apa? Barometer di bawah kita. Oh, ternyata masih ada orang butuhkan, orang miskin, sehingga terdorong bersyukur. Tapi kalau masalah akhirat, masalah agama lihat orang yang di atas kita. Karena apa? Kalau kita lihat orang di bawah kita seringnya ngepelekan. Wah, ternyata anak ini sudah lumayan juga ya. Baru lima tahun dah lumayan ini si fulan ini belum bisa apa-apa. Nah, ngepelekan. Itu kalau lihat orang yang di bawah kita dalam masalah ilmu. Tapi kalau masalah ilmu jadi atas kita. Oh, ternyata anak belum ada apa-apanya Ternyata anak sudah hafal Al-Qur'an, hafal As-Sunnah, sudah hafal ini, hafal itu, tapi anak kok belum bisa ya misalkan. Anak kok masih keberatan sulit untuk membaca kitab gundul misalkan. Terdorong semangat untuk belajar itu loh. Kalau melihatnya di atas kita. Karena sudah kita lewati ayatnya berkali-kali barakallahu fikum Allah taala menyatakan apa? Wa fauqa kulli ilmin alim. Itu dihafal. Wa fauqa kulli ilmin alim. Di atas orang yang berilmu ada yang lebih berilmu lagi. Jadi jangan jangan sombong. bang ya? Jangan sombong songkak wah anak sudah LC kok, sudah didamat 10 tahun. Jangan kayak gitu. Paham ya? nggak Enggak pantas seperti itu. Santai saja, sampaikan al-haq, sampaikan Al-Qur'an was semampunya. Kemudian barakallahu fikum, Allah taala juga mengatakan ketika orang-orang bertanya kepada Nabi Muhammad tentang apa? Roh, Roh itu apa sih roh itu? Nah, semuanya berbicara roh seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Semuanya khilaf yang apa? Tawilu dain qalilu nail. Ekornya panjang sekali, hasilnya sedikit. Hasilnya kembali pada firman Allah Ta'ala, "Wa yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruhu amri rabbi, wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah perkara roh itu urusan rohku enggak ada yang tahu hakikat roh itu kayak apa. Paham artinya? Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Jadi ilmu yang kita miliki walaupun kelihatannya banyak itu sedikit barakallahu fikum. Oleh karena itu ingat baik-baik barometer yang perlu kita pegang erat-erat. Untuk masalah dunia lihat orang yang di atas yang di bawah kita. Paham ya? Dan terbalik. Untuk masalah ilmu lihat orang yang di di atas kita. Masalah dunia di bawah kita. Itu perlu diperhatikan baik-baik agar kita tidak terdorong untuk sombong atau meremehkan atau yang semisalnya. Berikutnya, wal jari dzil qurbah dan tetangga yang masih memiliki kerabatan. Tetangga itu kan macam-macam, ada tetangga dari saudara kita, tetangga dari mungkin kakak kita, paman kita, bibi kita, ya enggak? Tetangga itu kan macam-macam bentuknya dan macam-macam juga modelnya itu. Wal jaril junub dan juga tetangga yang jauh. Paham ya? Tetangga yang jauh yang bukan kerabat kita. Nah, wal wasahib bil janbi dan juga bisa dikatakan apa? nah teman atau saudara eh, teman yang dia itu bisa dikatakan bertetangga dengan kita. Berarti ya. Nah, jadi tetangga itu ada tetangga dekat kerabat kita, ada tetangga jauh bukan kerabat kita tapi tetangga, paham ya? Ada juga orang lain. Ya, orang lain yang bisa dikatakan apa? Nah, barakallahu fikum teman, sahabat. Paham ya? Tapi bertetangga dengan kita. Itu semuanya apa? Kata beliau, "Fal jaru lahu haqqun minal huquq al-'asharah al-madhkurah fi hadhihi ayah Nah, Masya Allah. Maka tetangga dia memiliki hak dari hak-hak sepuluh yang disebutkan di dalam ayat ini. Nah, barakallahu fiikum. Kesimpulannya hak bagaimana? Hak kebaikan. Nah, itu kesimpulannya. Kita curahkan kebaikan kepada tetangga kita, baik tetangga yang sifatnya apa tadi barakallahu fiikum tetangga yang masih ada kerabat dengan kita atau tetangga yang tidak memiliki kerabat dengan kita atau istilahnya tetangga jauh tapi dia nah tetangga dengan kita orang lain istilahnya gitu ya nah barakallahu fiikum. jangan sampai kita menyakiti tetangga kita Berikutnya, summa inna jaraka i'tamanaka wa jawaraka." Kemudian sesungguhnya tetanggamu nam menganggap engkau itu adalah nam atau percaya kepadamu, wa jawaraka dan juga berdampingan denganmu. Fala yasduru minka fi haqqih. Maka jangan sekali-kali muncul darimu na barakallahu fikum terhadap haknya. Muncul apa? Ada. Eh, muncul gangguan, jangan sampai muncul gangguan dari diri kita. Eh, La bil qaul wala bil fi'l Tidak dengan ucapan, tidak pula dengan perbuatan. Jangan sekali-kali muncul gangguan dari kita, jangan. Paham ya? Ter perkara tetangga kita ganggu kita, solusi yang terbaik bagaimana? Dinasihati, bisa alhamdulillah. Kalaupun tidak bisa sabar. Kalau terpaksa kita harus pindah, pindah, tapi dengan cara yang baik. Seperti itu caranya. Nah, karena tetangga itu macam-macam ada tetangga yang terkadang usil, paham ya? Ada tetangga terkadang baik juga, paham ya? Nah, seperti itu. Allah musta'an. Kita lihat sini, wal qawlu ashaddu wa anka. Nah, kalau ucapan tentunya gangguan yang lebih parah dan lebih menyakitkan. Nah, kalau suara, paham ya? Teriak-teriak, kemudian eh, misuh-misuh atau misuh-misuh ya. Nah, ucapan-ucapan yang kotor pokoknya intinya, Ganggu tetangga. Fa innaka law a'taita jaraka aw ghairahu malan katsiran Dikarenakan sesungguhnya apabila kamu memberikan tetanggamu perhatikan Bapak ya, memberikan tetanggamu atau yang selainnya harta yang banyak, walakinnaka takallamta fi haqqi bi kalimatin sayyi'atin ini, penting kali ini. Jadi bukan berarti cuma uang saja yang mereka inginkan. Paham ya? Kebaikan. Paham ya? Kalau cuma antum kasih uang berkali-kali ke uang, sekali aja atau menyakiti hati dia dengan ucapan, anak yakin gagal di situ nanti. Maksudnya apa? Maksudnya dia akan benci. Ini kata beliau. Kalaulah seandainya kamu berikan kepada tetanggamu atau yang lainnya harta yang banyak, walakinna katakanlamta tapi hakihi bi kalimatin sayyi'ah. Akan tetapi engkau berbicara tentang haknya, berkaitan masalah haknya dengan ucapan yang jelek, fa inna hadhil kalimata as-sayyi'ata tajrahuhu. Maka sesungguhnya ucapan yang jelek ini akan menyakiti dia. Uang sudah antum kasih, makanan suka antum kasih juga kepada dia, tapi sekali antum ucapan yang kotor, yang jelek, yang menyakiti hati dia, inilah yang melukainya. Inilah yang melukainya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat, walau a'taitahu ma a'taitahu minal mal. Walaupun kamu berikan apa yang kamu berikan berupa harta, nah seperti itu, akan menyakiti dia apa? Ucapan yang jelek tadi itu. Amal kalimatut thayyibatu fa innaha tu'athiru fihi khairan wa mahabbatan laka. Ini penting sekali nih Adapun ucapan yang baik, maka sungguh akan berikan pengaruh yang baik. Ucapan yang baik memberikan apa? Pengaruh yang baik, kecintaan kepadamu. Biasanya orang cinta senang dengan kita karena ucapan yang baik, tutur kata yang sopan, yang baik. Bagaimana Pak sehat atau bagaimana? Butuh apa? Ada yang bisa dibantu misalkan? Nah, barakallahu fiikum. Terkadang kita basa-basi nggak masalah tapi yang syar'i. Misalkan ada yang nanya, "Kok Bapak ini ngaji tiap hari tapi kok rezekinya lancar terus ya?" Kita tanya kepada bapak lagi, lah bapak sholat Oh, kalau kami jarang sholat, cuman berling. Kalau kober sama eling saja. Kalau ketika ingat dan sadar saja katanya. Oh berarti bapak ini kurang sholatnya. Sholat pak misalkan. Walaupun basa-basi tapi ada nasihat di situ. Paham ya? Berat kalau begitu pengen kunci rezekinya biar lancar pak sholat. Paham ya? Nah kita semua takdir Allah swt. Cuman kita basa-basi di situ tapi ada syar'inya gitu ya. Kembali ke syariat. Kalau begitu sholat coba rutin sholatnya semoga rezekinya lancar. Contohnya aja itu ya seperti itu. Nah barakallahu fiikum lal musta'an. Jadi terkadang kita harus apa? Harus pandai-pandai mengatur siasat politik di dalam berbicara mungkin dengan tetangga, dengan masyarakat. Karena terkadang mereka terpancing senang itu karena ucapan yang baik. Coba kalau ucapan kita kotor, misuh-misuh, paham ya? Nah barakallahu fiikum lewat di, di apa di kerumunan masyarakat kemudian kita punya motor kenal potnya di belombong. Oh, di belombong enggak? Jadi lubang belakangnya itu kenal poti buka gitu, belir-belirkan gitu misalkan. Ganggu seperti itu. Walaupun antum pakai sorban, pakai jubah, masyarakat nilai ini orang kurang ajar ini. Paham ya? Walaupun berjubah, karena yang mereka nilai itu apa? Semata-mata bukan penampilannya saja, akhlaknya, moralnya tadi ya. Nah, barakallahu fiik berjubah, berjuang kuat, pakai imam dibelajarkan oleh tetangga tetangga misalkan. Hati-hati ya. Nah, barangkali fiikum jangan nam sampai ada pada diri kita semuanya. Allahumma musta'an. Karena terkadang ada yang masih suka gaul-gaul dikit lah intinya ya kan. Nah itu hindari. Nah kalau aku nggak perlu gaul-gaul motor itu kalau ada kenal potnya udah yang paling bagus yang suaranya kalau bisa nggak ada suaranya udah. Bang ya? Itu paling bagus. Karena nggak ganggu itu loh. Tapi kalau sengaja di dilubangi keras ganggu jangan. Nah, Allah mustahil. Kita lihat di sini. Walau ma'ataitaha malan, walaupun kamu nggak ngasih uang, tapi ucapanmu yang baik ini yang mempengaruhinya. Antum nggak pernah ngasih uang dia, nggak pernah ngasih uang, nggak pernah ngasih makanan, tapi tutur kata yang baik terkadang ini yang menyentuh dirinya. Eh, jadi sebaliknya berarti ya, yang pertama tadi apa? Yang pertama kita ngasih uang, ngasih makanan, ngasih minuman, tapi ucapan kita jelek itu yang dinilai. Lihat itu. Itu yang dinilai nanti. Wah, ini orang ini nggak punya akhlaknya. Seperti itu biasanya. Tapi apa barakallahu fiikum hafizakumullah, nah perhatikan baik-baik. Tapi kalau ucapanmu adalah ucapan yang baik, akan mendatangkan kebaikan dan cinta, kecintaan kepadamu walaupun kamu enggak ngasih uang dia katanya. Fal kalamu thayyib lahu ta'thirun wa lahu fa'idah. Ucapan yang baik memiliki pengaruh dan juga faedah. Coba bayangkan, antum senang dengan orang yang ucapannya baik enggak kira-kira? Iya, ucapannya baik, halus, beradab, itu senang kita barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum suka menasihati kita, memberikan masukan, itu kita senang daripada orang yang misalkan barakallahu fikum dia setiap berucap ucapan yang kotor, ucapan jelek, ucapan yang mengajak untuk nah barakallahu fikum perkelahian, kerusuhan, nah itu enggak suka kita. Nah, alhamdulillah. Nah, kita lihat aktsara min ta'siril mal. Kata beliau, fal kalamut thayyib lahu ta'thirun wa lahu fa'idatun aksar min ta'siril mal. Ini penting sekali nih, kaidah ini. Ucapan yang baik itu memiliki pengaruh dan juga faedah yang sangat besar lebih banyak daripada apa? pengaruhnya uang. perhatikan Bapak ini. Ucapan yang baik itu kalau di tengah-tengah masyarakat itu lebih berpengaruh daripada uang. Ucapan yang baik, paham ya? Walaupun terkadang kita kasih uang enggak masalah, tapi ucapannya baik. Nah, barakallahu fikum. Karena terkadang yang namanya orang-orang yang istilahnya apa? keinginan mereka dunia ya, masyarakat orang awam jauh dari ilmu, itu biasanya mereka itu ingin dari kita keuntungan duniawi. Bukan ukhrawi yang mereka inginkan. Ya enggak? Antum masuk misalnya ke Assalamualaikum bagaimana kabarnya Pak? Kita kasih uang misalnya. Nah, dia senang uangnya itu. Paham ya? Terkadang seperti itu juga ada, tapi kan ucapan tutur kata ini dinilai sama mereka. Nah, barakallahu fiikum. Jadi, ini termasuk nasihat yang sangat penting suatu ketika nanti antum berdakwah eh, menjadi dai dan ingin bikin pondok, bikin masjid misalkan, itu yang paling pertama kali antum bagaimana caranya izin di situ. Eh? Nah, barakallahu fiikum. karena kita memasuki pintu lewat pintunya gitu loh. Memasuki rumah lewat pintunya. Paham ya? Jangan sampai kita masuki rumah lewat pintu belakang. Enggak ngobrol, enggak musyawarah, langsung bangun berdiri. Nah, itu biasanya resikonya berat. Karena mereka pengennya dihormati walaupun secara duniawi ya. Paham ya? Setelah misalnya kita masuk kemudian apa? Izin mungkin RT, RW, kadus, kades, paham ya? Izin. Bagaimana nih, Pak? Boleh silakan. Nah, ketika izin pun mereka terkadang, terkadang ya, terkadang mereka itu kita bukan riswah, bukan nyogok, bukan nyuap tidak Terkadang mereka senang kalau ketika izin misalkan kita kasih semangka, amnya ya? Bawain makanan, gula sama teh misalkan. Karena mereka itu inginnya untung duniawi dari kita itu intinya. Ukrawinya nggak pengen mereka, buktinya nggak ada kan? Biasanya ahlu sunnah bikin pondok, kemudian masyarakat mau bondong bondong ke pondok jarang sekali. jarang sekali. Paham ya? Biasanya mereka ingin apa? Untung duniawi ya itu. Nah, dari situlah mereka terkadang senang. Nah, dengan tutur kata yang baik, ucapan yang bagus, kita jelaskan, Walhamdulillah kalau seperti caranya insya Allah bintillah mudah. Walaupun antum nggak harus pakai yayasan. Anak yakin itu. Paham ya kalau sudah RT, RW, Kadus, Kades sepakat setuju eh, dengan ramuan-ramuan yang sudah kita siapkan tadi itu. Paham tidak maksudnya ya? Dengan siasat yang syar'iah tadi, nah barakallahu fikum, insyaallah bintillah jalan. Paham ya? Walaupun enggak ada yayasannya. Karena mereka akan nilai oh ini pondok Al-Sunnah itu Masya Allah mereka baik, mereka setiap kali kesini bawa sarung, Contohnya itu ya. Walaupun kita nggak menyuap, kita kan ingin apa? Ingin agar kita ini dakwahnya alhamdulillah jalan terus dan tidak ada gangguan. Kita berbuat baik dengan mereka tujuannya apa? Lillah. Perkara mereka dapat untung dunianya urusan mereka. Seperti itu barakallahu fiikum na'am. Seperti itu terkadang apa? Terkadang itu terjadi misalkan pondok pesantren, ma'had misalkan, ada yang buka toko di sebelah pondok misalkan. Mereka untung di situ, santri beli situ setiap hari. Ada masukan enggak kira-kira? Coba kalau pondoknya bubar misalnya terkadang ya, seperti itu kemudian enggak ada santri lagi, mereka pun mikir-mikir, mana ya biasanya ada masukan tiap hari kok berkurang misalkan. Nah seperti kadang seperti itu ya. Naam. Intinya barakallahu fikum hafizakumullah disebutkan di sini manusia itu macam-macam. Nah, yang paling berpengaruh di antaranya ucapan yang bagus tadi itu. Ucapan yang bagus, ucapan yang baik. Walaupun kamu tidak perlu ngasih harta. Nah, jelas tutur kata yang baik tadi. Wa fal yukrim jarah dan ucapannya, ucapan Rasulullah, "Fal yukrim jarah," hendaknya dia memuliakan tetangganya. Ini Nah, jawaban daripada apa? Jawaban daripada man syartiyah situ. Maka kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, ya kan? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari dan hari akhirat fal yukrim jarah, maka hendaknya dia memuliakan apa? tetangganya. Nah, fa ini adalah fa jawab, rabithah li jawab syart. Paham ya? Maka hendaknya dia apa? Nah barakallahu fikum memuliakan tetangganya. Ini termasuk bentuk kesempurnaan iman kepada Allah dan hari akhirat. Yasmalu ikram bil qaul. Masuk situ mencakup memuliakan dengan ucapan. Memuliakan dengan apa? Ucapan. Wa hadha huwal ashal wal anfa'. Inilah yang paling mudah dan paling bermanfaat. Antum sekarang berbuat baik dengan tetangga itu lebih mudah dengan ucapan atau dengan uang? Kira-kira. Nah barakallahu fikum dengan ucapan. Ucapan mudah diucapkan kalau uang harus nyari dulu kan itu. Ya enggak? Kalau uang harus nyari dulu, harus punya dulu, tapi kalau ucapan itu penting sekali. Antakuna lahul kalamat tanyib engkau ucapkan kepadanya ucapan yang baik, wa tusallima alaih, assalamu alaikum ucapkan. Wa tarudda alaih salamahu idza sallama alaik dan engkau menjawab salamnya apabila nah dia salam dia salam apa? Salam untukmu. Jadi kalau mereka ucapan assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Paham ya? Terkadang orang-orang awam itu ya yang jauh dari ilmu, kita belum mulai pun karena mereka melihat kita berjenggot, berjubah terkadang ya. Salam duluan mereka. Ya enggak? Assalamualaikum. Walaupun ngajak atau enggak ngajak urusan mereka ya, yang jelas kadang kita lewat tuh Assalamualaikum. Ngajak, mereka duluan. Mereka duluan. Waalaikumsalam. Jawab aja setelah dohirnya. Seperti itu. Karena terkadang mereka paham juga dengan apa? Dengan sapaan-sapaan yang masyhur di kalangan masyarakat. Mari Pak, silahkan. Nah, seperti itu. Terkadang antum salamin assalamualaikum jawabnya. Ya ya ya, kita gitu ada. Ya enggak? Salam badal. Karena mereka sebagian belum paham. Enggak masalah, kita lihat. Wa hakadha ada seperti itu pula lah wa yashmalul ikram bil fi'l an tahdiya ilaih. Terkadang ini. Dan juga mencakup pula bentuk pemuliaan dengan perbuatan adalah engkau memberikan hadiah kepadanya. Hadiah ini mereka senang hadiah itu. Paham ya walaupun antum ngasih sedikit aja, sesuil daging kambing misalkan, bikin tongsang atau gulai, kasih sedikit aja, senang mereka. Paham ya? Senang. Wah, eh? Kenapa? Madu juga senang enggak? Madu sama aja. Madu maupun sate gulai walaupun intinya sedikit pun mereka senang. Wa tatasaddaqu alaihi idza kana muhtajan dan kamu sedekah kepadanya apabila butuh. Terkadang di masyarakat zakat fitrah itu ya, zakat fitrah kalau misalkan istilahnya ikhwah kita sudah tercukupi atau misalnya kita lihat ada orang fakir miskin di tetangga kita, masyarakat kita, kita berikan mereka dia senang. Nah, oh ternyata mereka itu baik juga seperti itu. Karena mereka yang mereka harapkan apa kata tadi? Keuntungan duniawiyah biasanya. Dari kita itu keuntungan duniawi yang mereka harapkan kalau fikum. Allah musta'an perhatikan di sini. Wa taqdiya hawaijahu idza kana 'ajizan. Dan engkau tunaikan, engkau berikan, engkau bantu kebutuhan-kebutuhannya apabila dia tidak mampu. Terkadang seperti itu. Kita misalkan mampu dalam bidang apa? Teknologi misalkan eh, atau mungkin masalah mesin, masalah ini, mereka nggak tahu. Bagaimana ini Pak caranya Pak? Nah kita bantu, kita selesaikan. Senang mereka, karena seperti itu. Ini untuk Bapak ini ada uang sedikit, nggak usah aja Pak, simpan aja uangnya Pak. Nah, misalkan, tambah senang lagi, paham ya? Kita bantu dan senang, dia yang mau ngasih uang kita tolak, itu tambah senang lagi karena apa? Karena intinya apa? Kita bantu benar-benar ikhlas, ya, intinya seperti itu. Nah, walaupun kita boleh terima nggak? Boleh juga nggak ada larangan. Nah, barakallahu fiikum karena apa? Karena Mungkin apa istilahnya barakallahu fikum orang yang mau ngasih itu memang sudah mau bersedekahkan misalkan. Wa taghudda basaraka an auratihi dan engkau termasuk bentuk memuliakan dengan perbuatan menjaga pandangan menundukkan pandangan matamu dari aurat-auratnya. Perhatikan baik-baik ini. Paham ya? Punya tetangga misalkan terkadang tetangga seawam buka-bukaan, mungkin istrinya, anak perempuannya. Jangan kita ngaji alusunah melihatin terus. Wah, misalkan nah Hati-hati ya. Nah, barakallahu fikum itu enggak bagus. Paham ya? Walaupun mereka awam, tapi kita sudah paham hukumnya. Jangan seperti itu. Tundukkan pandangannya. Tundukkan pandangannya. Astagfirullahalazim. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jangan nah dibiasakan ya, antum jajan enggak masalah, beli enggak masalah, penjualnya misalnya perempuan, ya kita cuma sekedar transaksi. Jangan apa? Jangan banyak bicara kemudian bertanda, ha? Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, karena perkara yang penting Menjaga pandangan itu penting sekali. Karena apa? Yang namanya kecintaan bermula awal mulanya dari apa? Pandangan. Dari pandangan merasuk ke hati. Dari hati itulah terfikirkan terus. Hati-hati itu. Paham ya? Perkara yang terwujudkan seperti itu ya, terbukti. Jadi jangan sampai kita nah barakallahu fikum bermudah-mudahan fitnah yang paling dahsyat apa? Perempuan. Sudah kita lewati hadis berkali-kali kan? Nabi Rasulullah mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijal minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan sebab fitnah yang lebih dahsyat melanda kaum lelaki melainkan fitnah wanita. Jadi kita harus berhati-hati para kalau fikum bukan permainan ini berbahaya sekali. Karena kalau dari serang itu hatinya itu sudah rusak sudah. Kalau hati sudah terserang itu mau murojaah pun sulit, menghafal pun tersumbat, paham ya? Nah kalau fikum intinya susah semuanya. Betul enggak Hamzah? Sahih. Nah harus hati-hati itu ya. Yang berlalu berlalu, berikutnya fokus. Paham ya? Hilangkan semua pikiran-pikiran yang berlalu Nah, barakallahu fikum, jangan berbangga-bangga dengan perkara-perkara dosa yang dulu pernah terjadi. Ingat-ingat ya, anak dulu mantan berandal katanya. Mantan preman. Jangan bangga-bangga seperti itu, apalagi ditulis di tangan. Di sarung itu dihindari semuanya, enggak bagus. Paham ya? Nah, yang berlalu berupa kejelekan kita timbun. Karena itu nanti masuk mujaharah atau mujaharah ya. Yang namanya mujaharah itu dosa besar. Mujaharah itu terang-terangan diceritakan oleh manusia tentang kejelekan yang dulu dia lakukan. Atau contoh yang lain, tadi malam anak berbuat kejelekan seperti ini, nah, ditampakkan kepada orang lain. Padahal Allah Ta'ala dan menutupinya. Rahasia dan ditutup malah dia bongkar sendiri. Orang semakin tahu kan, wah ini sebulan Masya Allah bagus sekali, ya baik sekali. Kalau lewat senyum. Ternyata dia bongkar sendiri dulu, anak berandal. Allah <laughs> mustahil, hindari. Hindari seperti itu, hindari. Alhamdulillah, ya? Enggak bagus seperti itu ya. Allahumma musta'an. Nah. Jadi enggak bagus perkara yang berlalu berupa kemungkaran atau kemaksiatan yang pernah kita lakukan, alhamdulillah bertobat. Tutup semua, timbun. Enggak perlu antum angkat-angkat lagi. Paham ya? Karena apa? Allah Taala sudah menutupinya gitu loh. Itu nanti masuk dalam mujaharah yang dilarang. Mujaharah itu dia menyebutkan menceritakan kepada orang lain tentang kejelekan yang dia lakukan. Padahal Allah Taala sudah menutupinya. Sudah menutupinya, menimbunnya gitu. Paham ya? Kecuali dalam rangka apa? Memberikan nasihat. Alhamdulillah Allah Ta'ala berikan hidayah kepada kami. Dulu anak mungkin bisa dikatakan anak jalanan tapi Alhamdulillah gitu. Memberikan apa? Motivasi bahwasannya memang nggak ada faedahnya. nggak ada baiknya orang-orang jahat misalkan seperti itu. Tapi kalau berbangga-bangga hindari. Paham ya? Jangan sampai nah barakallahu fikum kita melakukan hal tersebut. Kita tutup yang terakhir. Kata beliau di sini, "Na'am wa ini ala asrarihi" dan juga hendaknya kita menundukkan pandangan untuk menoleh-noleh atau nah, mengintip rahasia-rahasianya. Paham ya? Sudah tutup jendelanya kita buka juga. Paham ya? Ngecek di dalam ada siapa misalkan hati-hati seperti itu. Paham ya? Itu perlu kita hati-hati seperti itu. Jangan apa? Jangan kita nah bertetangga tapi udah seperti itu. Paham ya? Nah pengennya tahu apa yang ada di dalam rumahnya itu termasuk perkara yang tidak benar. Wa aidan dan juga tamsik sam'aka 'anil 'anil tajassusi 'alaihi dan termasuk perkara yang memuliakan tetangga pula apa? Menahan pendengaranmu untuk tak jasus, Menjasus, apa jasus itu? mengintai Paham ya? Dengar, ada nggak ngobrol apa ya? Didengarkan. Wah, hindari. Kalau nggak dibutuhkan jangan. Karena atas jasus itu hukum asalnya haram. Paham ya? Menginteli, paham ya? Itu haram. Cuman kalau dibutuhkan karena kebaikan, masalah itu lain lagi urusannya. Misalkan polisi lagi ngejar-ngejar apa penjahat perampok. Ternyata rumah itu terkenal apa? Di dalamnya pengedar narkoba. Bapaknya bandarnya, anaknya yang menyebarkan pengedarnya. Namanya istrinya apa? Istrinya apa istilahnya? Kurir. Kurir. <laughs> Kurirnya intinya di rumah itu ada bandar narkoba. Nah, terpaksa kita harus apa? Tajassus apa yang mereka ucapkan misalkan, menginteli. Dalam masalah kepentingan seperti itu enggak masalah, tapi hukum globalnya dilarang. Paham Sesama muslim, sama saudara kita. Nah, barakallahu fikum enggak ada masalah di balik itu jangan. Jangan suka nginteli saudara kita. Nah, tapi bagaimana kalau tahu ternyata tertangkap gitu bagaimana? Tanpa menginteli. Paham ya? Kejahatan atau kerusakan. Ya kalau seandainya memang itu termasuk perkara yang harus diserahkan kepada hukumah, pemerintah, pemimpin, kembali kepada mereka. Paham ya? Kita rakyat sipil. Paham ya? Rakyat sipil ya boleh main hakim sendiri. Nah, Allahu musta'an. Kata beliau di sini, Wala tulqiyal adha 'inda babihi aw fi tariqihi. Ini penting sekali. Jangan sekali-kali engkau melemparkan kotoran atau gangguan di depan pintunya atau jalannya. Makan pisang bismillah, lempar ini kulitnya. Akhirnya orangnya berkeluar rumah kepleset injak kulit pisang tadi. Nah, ganggu enggak ini? Ganggu. Kulit pisang, kulit semangka perlu berhati-hati. Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi ada tempatnya buang ke situ. Paham ya? Jangan kita enak sering pisang terus lempar Kan semangka saya lempar sana. Orang lewat kepleset. bang ya? Itu di situ yang mengandung unsur gangguan. Wa taqaffa auladaka an adiyati auladih. Ini penting sekali. Dan hendaknya engkau menahan anak-anakmu dari mengganggu anak-anaknya. Jadi kita punya anak kita tahan. Jangan sampai anak kita mengganggu anak tetangga kita. Paham ya? Baru tinggal sedikit kelahi anak kita misalkan. Jangan. Ditahan eh, dididik dengan didikan Al-Qur'an dan As-Sunnah wa dan juga yang selainnya para fikum insyaallah taala yang berikutnya sekaligus penutupan kita tunda pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa taala nasallahu alaihi wasallam wal afiyah fid dunya wal akhirah rabbil alamin